Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh uh, mulia orang-orang yang mendatangi majelis ilmu yang niatnya untuk ikhlas mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala niat dengan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita kesempatan ini akan memulai ya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan membahas ya, kitab Talbisul Iblis yang dikarang oleh ulama besar abad kelima Hijriah Imam Jauzi rahimahullah taala Imam Jauzi ya, beliau hidup tahun sekitar 500 Hijriah kitab ini dinamakan dengan Talbis Iblis ya. kalau dibahas diterjemahkan artinya e, tipu daya Iblis La'natullah atau perangkap perangkap setan perangkap perangkap iblis ya, dalam menjaring atau menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus Insya Allah kita dimulai hari ini setiap hari ya. Komis ya hari khamis Kamis Iqamah dan sebelumnya kita apa membahas secara jauh tentang buku ini atau tentang perangkap setan perangkap iblis laknatullah saya akan kemukakan sebuah hadis ya, sebagai motivasi dalam menuntut ilmu syar'i supaya tetap kita istiqamah tetap continue ya istimrar di dalam menuntut ilmu syar'i untuk mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang harus kita selalu ingat ibu tentang menuntut ilmu syar'i ini ada sebuah hadis yang mulia yang dimana di dalam hadis tersebut para malaikat ibu ya para malaikat itu membentangkan sayap-sayap mereka dikarenakan ridho kepada para penuntut ilmu ini yang harus selalu diingat dalam sebuah hadis ya, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Al-Tabrani Ibnu Majah Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami hadis yang mulia tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu An Safwan Ibn Asal Al-Maradi radhiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكٍ على برد له أحمر فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال dari Sofwan ibn Asal ibu Al-Maradi semoga Allah meridainya berkata suatu hari atau suatu saat saya pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berada dalam masjid dengan memakai burdah warna merah. Burdah ini jubah warna merah. Muttaqin, beliau bersender di masjid tersebut ya, dan bersender. Fakultu, aku berkata kata Sofwan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang untuk menuntut ilmu syar'i. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya saya datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Faqala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bi talibil ilmi." Inna talibal ilmi la tahaffuhu al-malaikah bi ajnihatiha. Thumma yarkubu ba'dhum ba'dhan hatta يبلغ as الدنيا من محبتهم لما lima Rasulullah SAW bersabda Ibu marhaban selamat datang bagi penuntut ilmu Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu syar'i itu diliputi atau dikelilingi oleh para malaikat yang dimana sayap-sayap mereka dibentangkan Kemudian para malaikat itu yarkubu ba'dhum ba'dha. Para malaikat saling bertumpuk sampai ke langit dunia. Masyaallah Ibu ya, ini hadis yang harus diimani Ibu. Malaikat bertumpuk Ibu dengan membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Kenapa? Karena mereka menyukai atau mereka cinta kepada perbuatan tolebul ilmi mereka menyukai mereka senang kepada perbuatan tolebul ilmi yaitu menuntut ilmu ini keutamaan besar yang Rasulullah SAW mengabarkan tentang malaikat makhluk Allah yang suci ya atau hur mereka membentangkan sayapnya menghormati tandanya ibu dihormati oleh makhluk Allah yang mulia di langit para malaikat ini kebahagiaan yang besar dalam hadis yang lain riwayat Imam ibu Majah yang sahihkan eh, disahihkan oleh Syekh Albani radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min kharijin kharaja min baitihi fi talibil ilmi illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima sana bima yasna Bersabda Rasul SAW tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat membentangkan sayapnya untuk membentangkan sayap untuknya, membentangkan sayap-sayapnya untuknya. Dikarenakan ridho ya terhadap perbuatan yang dikerjakannya. Ridho ya, ridho para malaikat. Allah alam. Allah alam. So, jadi tentang bagaimana ya para malaikat ya sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu ya Allah. Eh, Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mengingatkan hadis-hadis yang mulia supaya kita uh, istiqamah ibu dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian ya tentang masalah talbis iblis ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan Bani Adam dan keturunannya Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka musuh ini mana ya setan itu sebagai musuh yang nyata bagi Bani Adam yang ditugaskan untuk menyuruh anak keturunan Adam berlebih-berlebihan dalam beragama berlebihan dalam maksiat dan merintah untuk lalai di dalam agama nah perlu diketahui bahwasanya iblis laknatullah ya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ini adalah sebagai musuh yang paling besar bagi manusia itu. Dan di mana iblis telah menetapkan permusuhannya ya. tentang iblis Allah ini Ibu telah menetapkan permusuhannya semenjak masa uh, eh, bapak kita Adam alaihissalam yang telah bersumpah menghabiskan umurnya untuk merusak keadaan anak keturunan Adam di mana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dalam Al-Qur'an ya tentang sumpahnya iblis itu Ibu ya. Karena iblis telah bersumpah semenjak di zamannya bapak kita Adam alaihissalam berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dan janji iblis di depan Allah Subhanahu wa taala tatkala diusir dari surga dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang iblis laknatullah tentang ucapan iblis tatkala diusir dari surga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim Iblis menjawab ya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga dan laknatnya karena engkau telah menghukum saya karena engkau wahai Allah telah menghukum saya tersesat saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka Bani Adam dari jalan engkau yang lurus yang lurus Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin Kemudian saya kata iblis akan datangi mereka dari muka dari dari belakang mereka dari kanan mereka dari samping kiri mereka dan engkau wahai Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka Bani Adam itu bersyukur bersyukur di sini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 17 ini tentang sumpahnya iblis di depan Allah berjanji akan menyesatkan Bani Adam nah kemudian berkata ahlu tafsir dalam ibu kafir tentang kata-kata siratal mustaqim. Iblis mengatakan tadi saya benar-benar akan menghalangi mereka Bani Adam dari jalan kau yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal mustaqim itu apa? Yang maksudnya siratal mustaqim di sini dalam ayat yang mulia Al-A'raf ayat 17. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas tentang siratal mustaqim yaitu maksudnya agama Islam yang terang yang yang wadih yang terang benderang yang jalan terang cahaya terang Islam itu cahaya yang terang tidak ada yang eh, samar dalam Islam semuanya jelas berkata Ibnu Mas'ud dimaksud dengan siratal mustaqim adalah kitabullah yaitu kitab Allah Al-Qur'anul Karim berkata Jabir dimaksud dengan ya, siratal mustaqim adalah al-Islam dan berkata Mujahid Siratul mustaqim adalah wal ahwal eh, haq yaitu kebenaran. Maka berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah Al-jami'u ibarat yang semua penafsiran yang tadi Siratul mustaqim adalah agama Islam yang terang benderang. Siratul mustaqim adalah Al-Qur'anul Karim. Siratul mustaqim adalah al-haq yaitu kebenaran. Semuanya adalah maknanya wahid, eh, maknanya satu yes, eh, sama penafsiran itu. Maksudnya Siratul Mustaqim adalah jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam, yaitu Al-Qur'an, yaitu jalan kebenaran dan agama Islam yang terang benderang. Nah, jadi setan akan menyesatkan Ibu dari jalan kebenaran, yaitu jalan Islam, yaitu Al-Qur'an. Sudah bersumpah. Itu uh, sumpahnya iblis tatkala diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian kata-kata iblis tsumma la'atiyannahum min bain aydihim. Kemudian kami atau saya akan mendatangi mereka dari muka dari dari depan. Mas apa maksudnya? Iblis mendatangi Bani Adam dari depan. Apa di depan kita? Kita lihat di sini Al-Ali tafsiran Ali ibnu Abi Talha berkata Ali Ibnu Abi Talha mengenai ayat ini kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan mereka maksudnya apa? maksudnya tafsirannya dari depan mereka itu maksudnya Ali berkata bin Abi Talha saya akan memberi keraguan kepada mereka dalam urusan akhirat mereka nah ini dari depan ini maksudnya apa ibu? setan iblis akan memberikan keraguan-keraguan di dalam urusan akhirat mereka Berkata Hasan, yang dimaksud dengan datang dari depan mereka yaitu dari arah akhirat mereka sehingga mereka mendustakan hari pembalasan, mendustakan surga, mendustakan neraka. Jadi intinya datang dari depan mereka dari arah akhirat mereka dalam urusan akhirat sehingga mereka ragu dibuat ragu maksudnya oleh setan tentang maskus urusan akhirat mereka ragu apa benar ada hari kebangkitan apakah benar ada surga dibuat ragu oleh iblis ini bu nah kalau ini ada orang yang ragu dalam masalah akhirat berarti iblis datang dari arah muka mereka di depan ini godaan iblis atau setan ya tentaranya nah jadi akan diganggu dari depan dari arah akhirat jadi ragu surga ada tidak ya neraka ada tidak ya akhirnya dia mendustakan ini yang lebih parah lagi ya lebih eh, apa namanya lebih kufur mendustakan tentang yaul akhir kemudian berkata Allah tafsir tentang setan datang dari arah belakang mereka kata-kata setan dan min khalfihim kami akan datang dari belakang mereka maksudnya dari belakang gimana maksudnya penafsiran ini berkata al Hasan dimaksud dengan setan datang dari belakang mereka untuk menggelincirkan atau menyesatkan maksudnya datang dari arah dunia mereka dari arah dunia mereka di mana setan atau iblis ya menghiasi menghiasi dunia sehingga mereka Bani Adam itu terlena terjerumus ke dalam kenikmatan dunia jadi menghiasi dunia seolah-olah indah dan tempat yang abadi dan membuat subhat di dalam kehidupan dunianya. Nah ini maksudnya di arah belakang mereka dari arah dunia mereka ibu. Ya akhirnya eh, iblis menghiasi dunia bani Adam seolah-olah itu adalah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sempurna. Akhirnya lupa akhirat, mencari dunia. Akhirnya kemudian melupakan akhirat. Kemudian ini masuk dengan dari arah kanan mereka apa maksudnya? Berkata Abu Salih, dimaksud dengan ayat di mana iblis akan datang dari arah kanan Bani Adam untuk menyesatkan mereka. Maksudnya apa dari arah kanan? Yaitu mem memberikan keraguan di dalam masalah din, dalam masalah akhirat, yaitu menjadikan mereka jauh dari akhirat. Jadikan mereka jauh dari agama ini dari arah kanan maksudnya ya kalau ada orang semakin jauh dari akhirat jauh dari ibadah jauh dari agama jauh dari nuntut ilmu itu setan datang dari arah kanan kata Abu Saleh kemudian yang di, yang dimaksud dengan uh, dari arah ya, dari arah kanan adalah juga yang dimaksud arah kanan berkata Al Hasan Al Hasan Al Basri Dimaksud dengan arah kanan adalah min min qibalil hasanat yaitu dari arah kebaikan. Yang dimana setan menjadikan apa? Dia lambat dalam berbuat baik. Nah, begitu. Dari arah kebaikan mereka, maksudnya tatkala melihat sebuah kebaikan dibuat lambat, mau ngaji lambat ya. Mau sholat berjamaah akhirnya masuk terus ya kalau bapak-bapak. Kalau mau haji ditangguh-tangguhkan akhirnya tidak haji. Nah ini mau berbuat baik intinya setan hadir di sebelah kanan membisikkan akhirnya melambat-lambatkan tidak bersegera dalam melakukan kebaikan nah ini dari arah kanan bagi Adam ini maksudnya penafsirannya yaitu dari arah kebaikan mereka sehingga dijadikan mereka lambat untuk berbuat baik dan akhirnya mereka meninggalkan kebaikan. Allah. ya. Atau juga dari arah kanan berkata Ibnu Abbas dari arah kanan ketika iblis datang dari arah kanan maksudnya apa? Membuat syubhat di dalam masalah agamanya. Membuat syubhat dalam masalah agamanya. Sehingga yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Inilah setan iblis datang menggoda Bani Adam dari arah kanan mereka. Dari apa? Kanan yaitu membuat syubhat di dalam urusan agamanya. Ya, di syubhat. Ini riba riba disangkanya halal misalnya. Ya, kemudian tabarut ya disangka ya, di, apa jadi subhat disangkanya halal juga boleh yang lainnya. Ini setan datang dari arah kanan. Ibu ya. Kemudian kalau datang dari arah kiri dimaksud dengan ansama ilihim. Kemudian aku akan datang dari arah kiri mereka. Maksudnya dari kiri ini apa? Apakah datang eh, di arah kiri kita langsung menjelma? Enggak Maksudnya berkata Hasan Al Basri yaitu datang dari as ya murhum biha wa yahuthuhum 'alaiha wa yuzayyinuha fi a'yunihim. Setan dari datang dari arah kiri Bani Adam itu maksudnya dari arah kejelekan sehingga eh, setan itu iblis menyuruh mereka Bani Adam berbuat kejelekan, berbuat maksiat, kemudian memotivasi menganjurkan mereka untuk berbuat maksiat kemudian juga menghiasi maksiat itu di depan mata mereka sehingga kelihatannya indah. Ini datang dari arah kiri mereka dengan menghias menghias kemaksiatan sehingga seolah-olah menjadi indah. Kemudian juga menganjurkannya, kemudian menyuruhnya setan dari arah kiri Bani Adam. Nah, kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Walam yaqul min fawqihim." dan iblis tidak berkata tidak puasa yang menggoda Bani Adam dari arah arah mana ibu? dari depan sudah, dari belakang sudah, samping kanan sudah dari atas mereka iblis nggak kuasa untuk mengatakannya kenapa? li'annahu alima anallaha min fauqihim karena iblis tahu sekali sangat mengetahui bahasanya Allah itu berada di atas mereka berada di atas uh, Bani Adam di ada, berada di atas seluruh makhluknya ya yaitu di di atas langit di atas langit Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16 tentang Allah itu ada di apa alas sama di atas langit Allah Subhanahu wa taala berfirman a antum man fis samai ayakhsifa bikumul arda Fa'idha hiya tamur Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang ya berguncang sekeras-kerasnya Al-Muluk ayat 16 ini menandakan Allah itu sama Allah itu di atas langit bukan di, di, di dalam langit itu bukan di atas langit dan tidak ada lagi di atas Allah tidak ada lagi selain Allah azza wa jalla al aliyul kabir yang maha tinggi dan maha besar al jabbar al mutakabbir yang maha perkasa yang maha mulia yang maha kuasa Allah subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi nah jadi kata Ibnu Abbas iblis tidak kuasa mengatakan di atas mereka karena Allah ada di atas kita di atas kita ini akidah harus sunnah ibu jelas jadi ditanyain Allah, di mana Allah? Jawab, jangan ragu. Allahu fis sama, Allah di atas langit. Sesuai dengan kebesarannya. Allah bersemayam di atas ars Allah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 5 Ar-Rahmanu al arsy istawa yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Ini harus diyakini Ibu ya, akidah sunnah. Jangan ditanya ketika ditanya di mana Allah, di mana-mana. Itu adalah bid'ah munkarat dan menyesatkan. Jadi Allah itu di atas langit dengan zatnya, sedangkan ilmunya di mana-mana dan kekuasaannya di mana-mana, pendengarannya di mana-mana dan penglihatannya di mana-mana. Nah, berkata Syafi'i, "Walillahi azza wa jalla anzala anzala rahman atau unzila rahman ar-rahmah alaihim min fawqihim. Berkata Syafi'i tentang uh, eh, tadi mengenai uh, perkataan iblis tidak tidak mampu mengatakan akan datang dari arah apa? atas mereka. Tidak mampu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dari atas Bani Adam. Karena Allah di di langit Allah di eh, sama yaitu di atas langit Allah menurut menurunkan rahmat dari atas Bani Adam ya turun rahmat dari atas sehingga uh, iblis Allah tidak kuasa untuk menyebutkan di atas. Berkata uh, apa Qatadah seorang tabi'in besar, Qatadah mengatakan ataka syaitan ya ibnu Adam min kulli wajh. Datang syaitan kepada kalian ya iblis laknatullah kepada Bani Adam wahai Bani Adam dari setiap penjuru dari segala penjuru kecuali bahasanya dia tidak tidak bisa tidak kuasa datang dari atas mereka lam yastati tidak bisa tidak kuasa ayahulu yaitu menghalangi antara kamu yaitu Bani Adam dengan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala ya karena eh, Allah sekali lagi dari atas langit ya nah jadi jelas ini tentang eh, tafsiran dari ayat yang mulia ini tadi Ibu tentang sumpah iblis laknatullah surat al-a'raf bahasanya Iblis laknatullah sudah berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah yang mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain tentang sumpahnya iblis laknatullah bisa dilihat ya dalam ayat yang lain yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 39 ini sumpah iblis laknatullah dalam surat Al-Hijr ayat 39 qala Allah taala qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in di antaranya dalam surat Al-Hijr ayat 39 iblis berkata ya Tuhanku Masya ini Abu Ibu Ta'ala Iblis mengatakan iya qala rabbi qala rabbi wahai Tuhanku jadi iblis mengakui rububiyah Allah Ibu wa qala rabbi kalau ada orang yang tidak mengakui rububiyah Allah maka lebih susah daripada iblis laknatullah waliyadu billah ya Tuhanku oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat kata iblis pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat lihat di sini di muka bumi ya jadi mereka akan memandang baik Bani Adam memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi dan pasti akan aku menyesatkan mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlisin kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ada pengecualian dalam surat Al-Hijr ayat 40. Siapa mereka yang tidak kuasa atau tidak bisa di, digoda oleh iblis allah tidak bisa disesatkan oleh iblis maksudnya adalah mereka yang mukhlis. Siapa orang yang mukhlis itu? Para ahli tafsir, Bukathir juga mengatakan al-mukhlis adalah mereka yang mentauhidkan Allah dalam ibadah ahlu tauhid mereka yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itulah orang yang mukhlis jadi orang yang mentauhidkan Allah mengesahkan Allah di dalam ibadah dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga dalam ayat yang lain tentang sumpah iblis ini Ibu ya, untuk menyesatkan Bani Adam dalam surat Sod ayat 83. Sod ayat 83, qala Allah Ta'ala Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlas illa ibadaka minhumul mukhlisin dalam surat Sod ayat 83 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan iblis. Qala fa bi'izzatika iblis menjawab, demi kekuasaanmu wahai Allah, demi kekuasaan kau wahai Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, di sini juga iblis bersumpah itu dengan kekuasaan Allah. Qala fa bi'izzatika, demi kekuasaan kau, aku akan menyesatkan mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, jadi mukhlis tadi adalah orang yang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kecuali mereka. Mereka ya itu hamba-hamba Allah yang mukhlis tidak bisa disesatkan oleh iblis la'natullah. ini di antara ayat-ayat mengenai tentang sumpahnya iblis la'natullah. Jadi mereka adalah musuh kita yang nyata Ibu, di mana sudah menetapkan permusuhan semenjak bapak kita Adam alaihissalam ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Bani Adam alaihissalam kemudian disuruh seluruh malaikat di langit dan di bumi untuk sujud maka waktu itu iblis laknatullah hadir di sana yang waktu itu iblis belum dimurkai belum dilaknat tatkala semuanya bersujud maka iblis enggan untuk bersujud dan dia abah wastakbar dia enggan kemudian menyumbang diri nah kalau ingin mengetahui tentang e, kisah bagaimana iblis terusir dari surga sampai dia dilaknat oleh Allah silahkan dilihat dalam surat Sod ibu ya ayat 71 sampai 85 bagaimana kisahnya iblis ya, yang asal mulanya adalah dari, dari golongan jin iblis itu golongan jin yang namanya azajil dalam ilmu kafir seorang jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tatkala disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam, maka oleh Allah diluk dikutuk, dilaknat menjadi iblis laknatullah. Dalam surat Kahfi ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis dan ingatlah ketika kamu eh, ya, ingatlah apa ingatlah ketika kami berfirman dan ingatlah ketika kami berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam sujudlah kalian itu para malaikat kepada Adam maka sujudlah mereka para malaikat ila iblis kecuali iblis kana minal jinni wa fasaqa an amri rabbih dan dia iblis adalah dari golongan jin maka ia mendurhakai perintah Tuhannya jadi iblis itu dari golongan jin ibu menurut ini surat Al-Kahfi ayat 50 karena nanti kalau membaca ada lagi artikel ada sebagian ulama mengatakan jin itu dari malaikat apa iblis itu dari malaikat ada mengatakan iblis itu dari jin mana yang benar yang benar adalah iblis dari golongan jin karena Allah Subhanahu wa taala jelas dalam surat Al-Kahfi ini 50 kana minal jin. Dan dia iblis itu adalah dari golongan jin. Yang dimana kata Ibu Katsir adalah jin yang ada di bumi. Namanya azajil. Kemudian dia taat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga saking taatnya dia menjadi pemimpin para jin yang taat ulamanya Pemimpinnya kemudian diangkat ke langit bersama para malaikat beribadah di langit maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat menciptakan Adam alaihissalam disuruh sujud semuanya kecuali iblis ila iblis ya Abu wastakbar dalam surat Al-Baqarah enggan untuk bersujud kemudian menyembuhkan diri akhirnya dia termasuk orang yang kufur yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini kalau ingin tahu lebih jauh lihat sekali lagi dalam surat Sad Ibu ayat 71 sampai 85 tentang bagaimana iblis itu ya uh, dilaknat oleh Allah yang asalnya makhluk Allah yang baik, yang taat menjadi makhluk Allah yang dimurkai sepanjang masa, sepanjang uh, langit dan bumi itu berada sampai nanti hari kiamat ya, yaitu dimasukkan dalam neraka jahanam iblis laknatullah dan para pengikutnya itu syaitan. Nah ini uh, sebelum masuk ke dalam bahasan inti jadi kita membahas dulu tentang siapa iblis sebenarnya itu ibu ya jadi apakah iblis dari golongan malaikat ada golongan jin tadi kesimpulannya golongan jin sekali lagi ini harus diyakini dan ini akidah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu tiga jenis ibu yaitu manusia kemudian jin dan malaikat tidak ada lagi makhluk kecuali hayawan ya ini yang maksudnya yang yang diberikan taklif beban tidak ada makhluk selain tiga itu ibu. Kalau ada makhluk misalkan UFO atau apa itu tidak ada. Tidak ada makhluk kecuali tiga. Ada jin, ya, kemudian uh, malaikat, kemudian manusia. Dan kemudian iblis ini adalah iblis ini ibu ya pemimpinnya syaitan dari golongan jin. Pemimpinnya syaitan dari golongan jin. Dan setan itu ada dua dua jenis tentunya ibu ya ada ada ada setan dari golongan manusia dan ada setan dari golongan jin nah iblis rahmatullah ini adalah setan dari golongan manusia ya dari golongan manusia dalam surat Anas Allah Subhanahu wa taala berfirman minal jinnati wan nas yaitu dari golongan jin dan manusia kemudian dalam surat yang lain ya dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mengenai dua golongan e, setan ya dari golongan jin dan dari golongan manusia yaitu dalam surat Al-An'am dilihat dalam surat Al-An'am ayat 112 jadi setan ibu itu ada dua golongan dari golongan jin pemimpinnya iblis laknatullah yang tadi kisahnya kalau lebih apa, lebih mendalam lihat surat Sor ayat 71 sampai 85. Kemudian juga dari golongan manusia. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala membuat musuh untuk para nabi, menjadikan musuh untuk para nabi dan orang-orang yang soleh, orang beriman, yaitu syaitan dari golongan jin dan manusia. Dan surat Al-An'am 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al ins wal jin." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia. Dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ya, syayatin al-ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan sebagian lain membisikkan kepada apa sebagian membisikkan sebagian yang lain perkara-perkara yang indah untuk menipu ya, saling membisikkan jadi dalam ayat ini Al-An'am 112 jelas yaitu eh, syaitan itu dua jenis ada golongan jin dan ada golongan manusia jadi syaitan itu kalau diartikan lebih e, condong atau maknanya ibu yaitu kepada sifat syaitan syaitan dari kata syaitana syaitana artinya ba'udah jadi syaitan itu dari kata syaitana. Ya, apa artinya? Maknanya ba'uda, yang dijauhkan. Yang dijauhkan dari setiap kebaikan. Yang dijauhkan dari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaitan. Jadi artinya ba'uda yang dijauhkan dari rahmat Allah dan dari seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, jadi manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah, syaitan yang mengajak kepada kebatilan, syaitan dan jin yang dijauhkan dari kebaikan dari rahmat Allah juga syaitan dan mereka berkumpul dengan iblis menjadi tentaranya tentara iblis Allah. Nah ini tentang uh, apa namanya iblis Allah. Kemudian bahwasanya barang siapa yang dia mengikuti iblis laknatullah maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan mereka ke dalam neraka Ibu ya jadi barang siapa yang mengikuti mereka mengikuti iblis dan dan tentaranya syaitan dari kalangan Bani Adam maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka dalam neraka jahanam akan memenuhi neraka jahanam itu dengan iblis dan para pengikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat dalam surat Sad ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 85 la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya aku pasti akan memenuhi mereka jahannam dengan jenis kamu yaitu iblis dan Allah dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Nah ini hati-hati bu. Mereka yang mengikuti iblis, mengikuti langkah-langkah iblis, maka Allah janjikan mereka masuk neraka jahanam dan memenuhi neraka jahanam adalah dari bangsa iblis, ah, bangsa jin yang mengikuti iblis itu syaitan dan manusia yang mengikuti iblis laknatullah. Nah jadi harus hati-hati dari Eh, makar syaitan dan syaitan atau iblis mempunyai langkah-langkah untuk menyesatkan manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang langkah-langkah atau tipu daya uh, iblis laknatullah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya kita waspada Ibu ya terhadap tipu daya iblis dan langkah-langkahnya yang bertahap untuk menyesatkan manusia. Lihat dalam surat Al-Baqarah 168 169 tentang dimana Allah memperingatkan kita untuk waspada harus waspada setiap saat dari tipu daya iblis laknatullah karena iblis nggak bisa dilihat ibu ya syaitan nggak bisa dilihat sehingga kita harus senantiasa waspada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tattabi'u khutuwati syaitan wala tattabi'u khutuwati syaitan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan innahu lakum aduwwum mubin karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji ingat dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui nah ini harus waspada terhadap langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan uh, orang-orang yang beriman muslimin atau manusia ya khususnya. Nah kemudian apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan iblis? Kalau ada pertanyaan, kenapa ada iblis? Kenapa ada syaitan? Kenapa ada kekufuran? Kenapa ada keburukan? Ada hikmahnya ibu. Di mana para ulama menjelaskan hikmah penciptaan iblis dan syaitan. Pasti ada di benak seseorang. Sudahlah, jangan ada iblis aja nanti orang masuk surga semuanya tapi tidak iblis laknatullah itu diciptakan itu sudah apa takdir yaitu takdir kauni keberadaan iblis itu udah udah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala udah ditakdirkan yaitu takdir kauni namanya di mana keberadaannya itu diizinkan tapi tidak dicint tidak disukai Keberadaan iblis dan syaitan itu sudah ditakdirkan oleh Allah dengan hikmahnya yang agung, tetapi Allah tidak menyukainya dengan keberadaan iblis itu, tapi sudah ditakdirkan. Namanya takdir kauni. Seperti kalau kebaikan para nabi, orang soleh namanya takdir asyari, di mana sudah diizinkan dan dicintai keberadaan dicintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala para nabi, orang-orang soleh, orang-orang syuhada dan yang lainnya. Nah, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ibu tentang hikmah penciptaannya iblis dan syaitan ini. Ada berapa hikmah? Bisa dicatat di sini. Di antara hikmah berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam penciptaan iblis dan tentara-tentaranya itu syaitan itu terkandung hikmah yang tidak ada seorang pun mengetahui tentang hikmah itu secara rinci kecuali Allah yang maha tinggi. Kata Ibnu Qayyim tentang penciptaan iblis dan para syaitan tentara-tentaranya iblis itu memiliki hikmah, terkandung hikmah yang sangat besar yang tidak ada yang mengetahui tentang hikmah itu secara rinci tafsirnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah memberikan sebagian hikmah ini kepada orang-orang yang memiliki ilmu dibukakan sehingga mengetahui hikmah ini sebagian saja. Maka berkata Imam Qayyim di antara hikmah hikmah diciptakannya iblis yang pertama yang pertama yaitu ma yata ma yata yatarattab ala mujahadati syaitan katanya. Yang pertama adalah e, dengan adanya iblis allah dengan diciptakan iblis maka adanya mujahadah yaitu adanya jihad dalam melawan syaitan dan para pengikutnya. Nah, dengan jihad inilah maka lahirlah al-ubudiyah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya jihadun nafs dalam melawan syaitan. Yang yang kedua, hikmahnya ciptakan iblis adalah supaya hamba-hamba itu takut terhadap dosa yang kedua, supaya hamba-hamba Allah itu takut terhadap dosa. Di mana dilihat iblis itu asalnya adalah hamba yang soleh, yang sangat taat ibu, soleh. Maka tatkala berbuat dosa, dosanya hanya apa tidak mau sujud kepada Adam, itu saja. Maka Allah laknat sampai hari kiamat. Maka seorang hamba harus takut kepada dosa. Dosa sekecil pun maka janganlah melihat dosa itu kecil atau kecilnya dosa, tapi melihat kepada siapa kita bermaksiat. Itu hati-hati ibu. Iblis hanya disuruh untuk sujud saja kepada Adam, sujud. Ringan saja sebenarnya. Tetapi karena dia bermaksud pada Allah Rabbul Alamin, ya, Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Dia bermaksud pada Rabb Tuhan sekalian Allah, Allah yang Maha agung dan maha tinggi maka akhirnya dia dilaknat sampai hari kiamat sampai selama-lamanya dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, jadi harus takut ketika uh, apa apa namanya berbuat dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa sekecil apapun. Kalau berbuat dosa ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua hikmahnya supaya hamba takut untuk berbuat dosa. Takut terhadap dosa-dosa. Jadi ya jangan melihat kecilnya dosa tapi dilihat kepada siapa kita berbuat dosa kepada Allah Rabb kita Rabbul Alamin yang ketiga diciptakannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Jadi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menginginkan pelajaran uh, ibrah. Jadi ada ibrah di dalamnya. Ibu ya, ada ibrah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis itu sebagai fitnah, ujian, cobaan bagi hamba-hambanya. Jadi Allah ciptakan iblis sebagai fitnah, ujian, cobaan bagi hamba-hambanya. Ya, sehingga nanti adanya iblis maka adanya kekufuran, adanya maksiat, adanya uh, keburukan yang dimana dipandang baik oleh manusia. Itu sebagai fitnah, ujian, ikhtibar bagi hamba-hambanya. Kemudian yang kelima, hikmah diciptakannya iblis adalah idhar idharu kamalu qudratihi subhanahu wa ta'ala yaitu tampaknya atau menampakkan atau eh, ya, tampak kesempurnaan eh, kekuasaan Allah. Jadi tampak kekuas kesempurnaan kekuasaan Allah yang Maha Suci. Ya, di mana Allah mampu menciptakan dua yang kontradiksi, sesuatu yang berlawanan. Allah mampu menciptakan malaikat yang baik-baik dari cahaya. Juga Allah mampu menciptakan lawannya dari yaitu iblis dari api dan tentara-tentaranya. Nah, jadi sini tampaknya apa eh, kesempurnaan kekuasaan Allah itu. Sempurna kudratillah, sempurna kekuasaan Allah. Sangat sempurna di mana mampu menciptakan dua hal yang kontradiksi. Yang satu malaikat dari cahaya yang semuanya baik, tidak bermaksiat. Yang satu adalah iblis dari api yang yang semuanya dengan apa tentaranya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampu menciptakan keburukan dan menciptakan kebaikan. Kemudian yang keenam, dalam penciptaan iblis juga ada hikmah di mana dengan adanya iblis maka lahirlah peribadatan-peribadatan yang dicintai oleh Allah. Dengan adanya iblis maka adanya jihad fisabilillah. Jihad melawan kaum kufar. Sedangkan kaum kufar adalah tentaranya iblis. Kemudian dengan adanya iblis laknatullah maka adanya amar ma'ruf nahi munkar ibu ya jadi lahirlah ubudiyah peribatan yang agung yang dicintai oleh Allah yaitu amar ma'ruf nahi munkar kalau nggak ada iblis nggak ada orang berbuat maksiat kalau nggak ada orang berbuat maksiat nggak mungkin ada amar ma'ruf nggak mungkin ada nahi munkar mau apa mau disuruh apa gitu terus juga mau di, di, di, dilarang apa nggak ada maksiat juga nah inilah hikmah yang agung Eh, akhirnya adanya jihad bisa bila adanya amar amar ma'ruf nahi munkar dan adanya yang lainnya ya ibadah-ibadah yang lainnya kemudian juga adalah eh, hikmah-hikmah penciptaan iblis tampaknya eh, apa eh, namanya eh, kesempurnaan ya kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah yang mengatur seluruh urusan langit dan bumi Allah yang mengatur ya ini tadi e, sempurnanya kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga uh, yang yang kesembilan di mana dengan adanya iblis, adanya setan, maka uh, apa namanya? ya lahirlah sama lahirnya adalah sebuah ketaatan adanya amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan ketaatan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ya orang-orang solih orang-orang beriman ya di hari kiamat. Kemudian juga hikmahnya adalah tampaknya atau munculnya eh, namanya ya zuhur yaitu tampak atau munculnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain di antaranya yaitu sifat eh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur yang maha pengampun. Kalau orang nggak ada yang bermaksiat, nggak ada iblis, nggak ada yang bermaksiat, maka tidak akan ada muncul nama Allah Al-Ghafur yang lainnya, eh, Ar-Rahman, uh, yang lainnya ya al aqwa ya al aqwa itu maha pemaaf dan lainnya kemudian juga yang berikutnya hikmah penciptaan iblis adalah kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala ya ya hukum Allah Subhanahu wa taala tegak di muka bumi dengan adanya iblis Allah maka adanya eh, apa namanya adanya eh, larangan untuk berbuat zina larangan untuk berbuat kufur larangan untuk berbuat riba itu semuanya didatangkan dari iblis Allah. ya maka Allah turunkan hukum-hukumnya tentang hukum bagaimana orang mencuri bagaimana orang berzina hukumannya yang lainnya intinya kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala Allah a'lam di dalam Mishkatul Masabih jadi buku Ibnu Qayyim tadi disebutkan tentang hikmah penciptaan iblis laknatullah dalam bukunya Mishkatul Masabih nah ini hikmah penciptaan iblis dari sangat uh, agung hikmahnya ibu jadi uh, tidak uh, hanya main-main adanya iblis lanatullah ini adalah perkara besar ini apa sunnatullah kauniyah takdir Allah kauniyah Allah alam tentang kemudian kemudian ibu dalam ayat-ayat yang lain ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Adam bahwasanya setan itu senantiasa ya e, menakut-nakuti manusia dalam berbuat kebaikan dimana kalau seorang itu mau berbuat kebaikan kan ditakut-takuti oleh setan dengan kefakiran ya dengan apa kebinasaan yang lainnya dalam surah ayat Al-Baqarah 268, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan tentang iblis. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan dan kikir. Nah, di antara jalan Ibu, di antara jalan-jalan langkah-langkah setan dalam menggelincirkan manusia menyesatkan manusia di antaranya sering menakut-nakuti kalau orang mau berbuat baik. Kalau mau bersedekah, maka setan datang membisikkan jangan nanti nanti miskin, nanti fakir. Kalau mau berhaji, setan membisikkan jangan berhaji, itu keluar uang, percuma. Nanti kamu miskin. Ya, jadi setiap manusia atau e, bani Adam akan melangkah kebaikan setan hadir di dalamnya. Maka berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidaklah setan, tidaklah apa, tidaklah Allah, maaf, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh sebuah perintah kepada Bani Adam. Maka setan itu datang apa namanya? menghalanginya dengan dua jalan. Pertama, dengan jalan menakut-nakuti. Akhirnya tidak jadi e, menjalankan perintah. Yang kedua, dengan jalan yang kedua yaitu guru Berlebihan dalam menjalankan perintah sehingga keluar daripada batasan ya gulu contohnya gulu uh, kepada orang solihin ya berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia memohon itu gulu kemudian gulu dalam ibadah dia puasa terus menerus dia sholat malam terus menerus tanpa apa lupa kepada istrinya lupa kepada anaknya dia juga beribadah tanpa eh, apa mencari nafkah ini gulu dalam dalam ibadah jadi tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah dan muqayyim kecuali setan itu datang di depannya di hadapan menghalanginya dengan dua jalan yaitu menakut-nakuti supaya tidak jadi takut ini takut itu mau jihad takut nanti istrinya sama siapa anaknya mau eh, sedekah takut miskin mau ngaji takut diomongin orang mau berjilbab yang betul mau takut diomongin orang nah itu hati-hati itu itu langkah setan akhirnya nggak jadi mau berjilbab secara syar'i takut nanti diomel orang takut akhirnya ya yang kedua adalah bulu ya sudah beribadah akhirnya bulu kebablasan itu juga langkah setan ya berlebihan di dalam beribadah. Ya, tidak boleh itu juga. Nah, ini dalam ayat yang mulia ini contohnya dalam Al-Baqarah, setan menghalangi manusia dengan apa nakut-nakuti dengan kefakiran kalau mau berbuat kebaikan. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjadikan nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 60 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُذِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya ingat ibu ya setan bermaksud menyesatkan manusia dengan sejauh-jauhnya dari dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 91 tentang uh, bahwasanya apa setan selalu menyesatkan manusia jadi jalan Allah Subhanahu wa taala dengan langkah-langkahnya yang halus ya sehingga manusia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, fahal antum muntahun?" Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pekerjaan itu nah ini diantaranya eh, langkah setan dalam menyesatkan manusia ibu hati-hati yaitu dengan apa dengan uh, eh, khomer dengan perjudian dan yang lainnya ya Allah alam jadi intinya setan itu sebagai musuh kita ibu ya dan anggaplah dia sebagai musuh yang benar yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ingat ibu sini ya surat Fatir ayat 6 pokoknya setan itu musuh kita yang nyata maka ambillah dia sebagai musuh Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka anggaplah ia musuh kalian. Karena sungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ingat, apa yang di, diajak oleh setan, apa yang disuruh oleh setan itu intinya ke neraka sa'ir. Ke neraka yang menyala-nyala. Ini Ibu ya. Jadi hati-hati setan iblis adalah tentara Allah yang mengajak kepada neraka. Intinya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang eh, setan itu akan menyesatkan Bani Adam dengan sejauh-jauhnya, dengan sesat yang sejauh-jauhnya sehingga tidak sehingga mereka Bani Adam ya tidak akan masuk surga. Ya, ingin semuanya masuk neraka, semuanya menjadi teman iblis dan Allah Nanti iblis semua semua tentaranya syaitan dimasukkan dalam neraka itu. Sehingga mereka ingin semuanya yang masuk neraka itu Bani Adam seluruhnya. Allah Adam insya Di ayat-ayat yang lain juga yang senada cukup banyak dalam Al-Quran Yang pasti kita harus tahu bahwa iblislah yang pertama kali membuat ulah Dengan menolak perintah untuk bersujud kepada manusia Karena dia merasa lebih unggul dalam masalah buahan penciptaan Nah ini masalahnya iblis ketika nggak mau disuruh sujud oleh Allah ibu kepada Adam Kenapa? Karena merasa egonya tinggi karena merasa iblis itu bahan-bahannya dari api lebih mulia dari Adam karena bahannya dari tanah menurut iblis iblis menolak perintah Allah dengan logika ini ini makhluk Allah yang pertama kali menolak perintah Allah dengan logika itu adalah iblis itu barang siapa manusia yang menolak perintah Allah dengan logika akalnya berarti dia muridnya iblis karena iblis dia enggan bersujud, apa masalahnya? Kenapa enggak enggan bersujud pada Adam? Karena masalahnya satu, karena uh, beda bahan. Dia menganggap bahannya iblis itu lebih mulia dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka dia mengatakan ketika tatkala ditanya Allah, oh, kenapa kau enggak mau sujud? Wahai iblis. Maka iblis mengatakan, tani min nari wa tau min tin. Dalam surat Al-A'raf ayat 12. Engkau ciptakan saya dari api, wahai Allah, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, ini dengan akalnya. Padahal secara nyatanya bahwa tanah itu lebih mulia daripada api. Kata para ulama, ya, karena api itu bisa ada dengan adanya tanah atau yang lainnya. Banyak e, kelebihan antara tanah dengan dengan api. Ya, intinya ini. Jadi e, yang pertama kali pemaksiat iblis kepada Allah dalam masalah sujud karena dia enggan ya sujud kepada Adam alaihissalam dikarenakan beda bahan menurut iblis lebih mulia dibandingkan Adam. Kemudian iblis menyusul pengingkarannya ini dengan kelancangan terhadap Allah yang maha dengan sombong. Dengan sombong Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perkataan iblis, "Ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya?" Nah, tatkala sudah uh, selesai Adam ya, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala maka iblis langsung mengatakan, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Nah, apa bu yang tersimpan dalam hatinya iblis ini? Yaitu sombong, takabur. Maka dosa yang pertama kali di apa di dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala ibu adalah sombong takabur. Dosa yang pertama kali terjadi di makhluk Allah itu adalah takabur dan sombong. Maka barang siapa yang ada sebiji zarah kesombongan dalam hatinya, al-kibr, maka tidak akan masuk surga. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Karena kenapa? Karena dia mengikuti langkahnya iblis laknatullah. Punya sifat sombong dan takabur. Hati-hati ibu. Sombong dan takabur. Apa sombong dan takabur itu yang paling yang yang yang, yang hakikat sombong itu? al kibru Al-kibru yaitu baqaru haq wa ghamtun nas. Al-kibru itu sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menolak kebenaran itu sombong. Menganggap remeh manusia itu sombong. Menganggap remeh tentang ilmunya, menganggap remeh tentang hartanya, menganggap remeh tentang kedudukannya, menganggap remeh tentang nasabnya. Ini sombong ah, si fulan kan nggak sama dengan kita kita kan kerjanya di ini si fulan kerjanya nggak hati-hati itu sombong si fulan itu kan nasabnya ini kedudukannya ini kalau kita kan nasabnya ini ini itu sombong itu jahiliyah perbuatan jahiliyah itu ya kesombongan tadi ya batarulha menolak kebenaran yang sudah jelas hadisnya sahih dari sahih ditolak sombong kemudian meremehkan manusia itu sombong. Hati-hati itu adalah dosa pertama kali yang dibuat oleh makhluk Allah. Sedangkan dosa yang yang pertama kali dibuat oleh anak Adam adalah apa ibu? Apa ibu? Ibu ada? Ibu ada enggak? Iya, saya tanya. Dosa yang pertama kali dibuat oleh Bani Adam, anak-anak Adam apa ibu? Pembunuhan yaitu di mana Habil apa Qabil yang bunuh ya Qabil membunuh Habil ini dosa yang pertama kali di Bani Adam pembunuhan ya sedangkan dosa yang pertama kali di makhluk Allah adalah sombong dan takabur ya, intinya itulah di mana iblis anatullah ya e, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap dirinya paling hebat ya paling mulia maka tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Wallahu a'lam eh, Nah kemudian ibu dalam sebuah hadis bahasanya kalau ditanya iblis itu di mana sekarang tinggalnya? Iblis itu tinggal di sebuah singgasana, punya singgasana arsh di atas lautan. Dalam hadis Imam Bukhari hadis yang sahih riwayat Jabir bin Abdullah iblis itu di mana sekarang? Di iblis di atas lautan. ia punya singgasana. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dalam riwayat lain yaitu di atas laut. Jadi inna iblis yadha'u arsyahu 'ala al-ma'i thumma yab'athu sarayahu fadnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'ta shay'an Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau lautan, kemudian mengutus saroya, satuan-satuan pasukannya. Ya, pasukannya siapa ibu? Asyayatin dari bangsa jin yang paling rendah derajatnya adalah yang paling rendah derajat pasukannya adalah yang paling besar membuat fitnah membuat fitnah salah seorang di antara mereka datang seraya melapor kepada iblis aku telah berbuat begini dan begitu iblis berkata engkau tidak berbuat apa-apa Kemudian salah seorang di antara mereka datang sambil melapor lagi, aku tidak meninggalkannya sehingga dapat memisahkan dirinya dengan istrinya. Nah ini, aku tidak meninggalkannya manusia sehingga dapat memisahkan diri dengan istrinya. Beliau bersabda lalu ah, maaf ke, eh, ini Rasulullah bersabda maksudnya lalu iblis menyuruhnya mendekat mendekat atau beliau bersabda lalu ia mengikutinya dan berkata bagus itulah kamu nah, sehingga yang dipuji iblis itu adalah tentaranya yang bisa memisahkan seorang suami dengan istri yang bisa memisahkan seorang bapak dengan anak dalam silaturahim rahim yang mengusuk yang memutuskan rahim ini lebih disenangi oleh iblis ya dengan uh, bisa pisah antara istri dengan suaminya itu ada suatu prestasi bagi setan yang diberikan oleh iblis ya ini yang paling besar fitnahnya jadi yang paling besar fitnahnya setan adalah mereka yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis naudzubillah ya, jadi e, di antara apa namanya tipu daya iblis adalah memecah belah rumah tangga ibu gitu ya jadi hati-hati dengan masalah rumah tangga ada masalah sedikit harus e, bisa di apa namanya disikapi dengan musyawarah dan yang lainnya tidak cepat karena hati-hati iblis atau setan berjalan di aliran darah kita ya ada sesuatu harus tabayun ya uh, suami punya ini takutnya wah selingkuh enggak tabayun dulu jangan langsung menuduh memfitnah terjadi ber Tektukan, kemudian terjadi pertengkaran akhirnya perceraian. Ini suka oleh iblis. Iblis lebih suka terjadi ya perceraian yang lainnya. Nah, kemudian dalam sebuah keterangan dari Anas bin Malik dia mengatakan semuanya setan meletakkan paruhnya setan meletakkan paruhnya di dalam hati Adam hati anak-anak Adam di dalam hati anak Adam. Jika anak Adam itu mengingat Allah, maka setan bersembunyi. Jika anak jika anak Adam itu lalai, maka setan mematuk hatinya. Itu eh, apa dengan zikir. Ya, eh, apa setan itu meletakkan eh, paruhnya di hati anak Adam. Ya, kalau dia lalai, patuk jadi, jadi apa? Jadi lalai, maksudnya tidak ingat kepada Allah, kemudian lalai dalam beribadah dan lain-lain. Tatkala ingat kepada Allah, dia bersembunyi, Konas bersembunyi takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam sab yang kita lanjutkan. Ada pertanyaan ini ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang selalu khawatir was-was? Anak saya misalnya selalu bertanya tadi ke ya ini hati-hati ya. Eh, enggak batal wudhunya tadi megang meja itu kotor nggak batal was was ibu was was ini hati-hati ini dari setan bu ya ingat ini maksud dari setan di antaranya adalah langkah setan untuk menghalangi seorang berbuat taat lewat was was sudah tadi wudhu kadang setan membisikkan kamu batal kalau memang tidak terdengar suara tidak tercium bau jangan mengikuti bisikan setan itu misalkan e, kayaknya kayak buang gas gitu ya kentut gitu ya harus jelas kata Rasulullah janganlah kamu membatalkan sholatmu ya kecuali kamu mencium baunya atau mendengar suara tapi kalau was was saja jangan dituruti ya ini hati-hati jadi kalau misalkan itu harus yakin dia mencium kalau nggak bersuara ada baunya kalau nggak ada baunya ada suara misalnya kalau kentut kemudian ini nggak batal nggak wudhu uh, jadi jelas kalau sudah berwudhu kita ya jangan mengikuti was-was syaitan ya itu kalau terus diikuti maka setan akan mempermainkan kita itu jadi setan akan mempermainkan terus orang-orang yang kena was-was maka ada kisah di sini kan ada seorang yang bertanya kepada Syekh nanti ketika setan mem, apa ketika iblis mem, apa namanya membuat was-was kepada orang yang yang yang yang sholat atau yang berwudhu maka tatkala ada seorang yang mengatakan yang yang bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, saya tadi uh, berwudu. Ketika saya basuh muka saya, kemudian saya cuci tangan saya, seolah-olah saya tadi uh, belum apa, mencuci muka. Jadi ada was-was. Tadi saya cuci muka apa tidak? Kemudian tatkala saya sudah cuci tangan, kemudian dia merasa belum cuci tangan. Maka kata Syekh itu, ya, Syekh mengatakan, tinggalkan, tinggalkan wudu, tinggalkan sholat. Kamu nggak usah sholat, nggak usah wudu. Maka dia heran, loh kenapa kok jawabnya begitu? Iya, karena siapa yang dia sudah mengusap, uh, sudah membasuh mukanya, merasa belum membasuh, berarti itu nggak beres akalnya. Nggak beres akalnya, kata saya. Sedangkan orang yang nggak beres akalnya, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Majnun katanya gitu. Jadi ada orang yang sudah dia dia sudah uh, wudhu, tadi menganggap kayaknya belum wudhu berarti nggak beres akalnya nggak waras nah, sedangkan orang yang nggak waras itu tidak dibebanin tidak diberi taklif tidak dibebanin syariat jadi udah tinggalkan kamu nah, jadi hati-hati kalau orang terus mengikuti was-was itu seperti orang nggak waras itu karena tipu daya iblis nah hati-hati itu ibu jadi jangan mengikuti was-was ya seperti tadi megang meja ini kotor nggak baca meja kalau jelas mejanya ada najis ya dicuci saja sekarang gini eh, ada masalah harus paham fikih seorang sudah berwudu menyentuh najis, apakah harus diulang wudunya atau tidak? Ibu saya tanya. Orang sudah berwudu, kemudian dia mem, uh, apa, terkena cipratan air kencing eh, anaknya contohnya. Atau memegang najis, apakah harus diulang wudunya enggak, Ibu? Saya tanya. Ibu? Ibu? Ah, tidak Cukup apa? Nah, jadi kalau sudah orang punya wudhu terkena najis tidak diulang wudhunya tapi dicuci najisnya sampai bersih nah ini juga harus tahu harus dipahami kadang itu jadi memberatkan mutasyadid al halaka al mutanaqqiun binasa orang-orang yang suka berat beratkan padahal secara syar'i cukup dengan dicuci saja tidak diulang wudhunya Nah, jadi contohnya tadi was-was megang meja, megang ini kotor, batal nggak wudhunya. Kalau ada najis, ya berarti dicuci saja. Ya dicuci saja dan wudhunya tetap sah. Nah, jadi kalau nggak ada kotoran di meja bersih, ya jangan diikuti was-was yatim. Sekali lagi ya. Jadi orang-orang suka mengikuti was-was yatim jadi permainan setan ibu dan bisa jadi nggak waras intinya ya karena dia dikendalikan oleh syaitan dalam masalah ibadahnya. Contohnya dalam masalah niat. Ketika orang niat mau, mau sholat, sholli fardu, sholli fardu Ini kena perangkap iblis hati-hati itu Jadi permainan iblis Orang ini was-was terus Niat, kemudian udah takbir dibatalkan lagi Sampai imamnya sudah rukun Dia sibuk dengan takbir Nah, melafalkan niat Itu di antara perangkap iblis sudah hati-hati Karena melafalkan niat adalah bid'ah dan bid'ah lebih disukai oleh iblis. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Melaporkan niat dalam ibadah kecuali haji itu bid'ah munkarat dan itu adalah di antara tipu daya iblis. Jadi was-was orang dengan niat-niat itu ya ucap-ucap terus. Karena niat itu urusannya hati bukan urusan bisa. Apakah seorang yang selalu melakukan subhat dalam mencari nafkah termasuk orang yang dibenci oleh Allah SWT dan bagaimana menghindari subhat? ya, subhat subhat adalah sesuatu yang samar yang belum jelas ini haram apa halal man waqa'a fi subhat faqad waqa'a fil haram dalam hadis yang sahih barang siapa yang dia masuk dalam subhat maka semua dia masuk dalam yang haram jadi hati-hati kalau orang senantiasa uh, apa uh, melakukan subhat takutnya masuk ke dalam yang haram ibu ya di antara apa namanya langkah-langkah syaitan di antaranya kalau dia tidak mampu menyeret manusia berbuat haram maka disibukkan dengan yang subhat lama kelamaan kalau subhatnya sudah terbiasa akhirnya dia berani untuk melakukan yang haram hati-hati ini langkah-langkah setan dalam tahapannya ya kalau orang ini kayaknya anti kalau haram maka di, diajak untuk yang subhat dulu lama-lama subhat sudah terbiasa akhirnya masuk dalam yang haram ya hati-hati subhat dan antara kalau orang pinggir orang yang bertakwa yang sesungguhnya sejati dia ya harus meninggalkan yang haram mutlak dan meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang makruh, menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjalankan yang sunnah-sunnah. Ini kalau ingin derajat yang takwa ya, yang tinggi Bu ya, meninggalkan yang haram mutlak, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang makruh, menjalankan kewajiban, menjalankan yang sunnah sebagai penyempurna. Ya, ya intinya ini orang yang yang dalam subhat, tadi dalam hadis man, man waqa fi subhat waqad waqa fil haram barang siapa yang terjerumus dalam subhat, maka sungguh dia terjerumus dalam yang haram karena Allah Subhanahu maka ada dikit-dikit tentu setelah sholat sunnah tidak ada kecuali sholat malam sholat malam memang dianjurkan untuk beristighfar sesudah sholat tahajud ya sholat tahajud dianjurkan untuk beristighfar karena ada seorang sahabat ibu Mas'ud beliau sholat tahajud eh, di masjid selepas tahajud dia selalu berdoa Astaghfirullahaladzim Alladhi la illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih Terus dia berdoa dengan istighfar Ya jadi Dilihat dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir Al-Quran Di sana ada kata-kata Sesudah surat tahajud Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Maka dianjurkan kalau sudah surat tahajud itu Memperbanyak istighfar Ya Dalam surat Al-Muzammil ayat-ayat terakhir Ibu ya. Coba dilihat tentang selepas sholat tahajud, sholat malam, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Kalau yang lainnya tidak ada. Selepas sholat sunnah rawatib, setelah sholat duha, setelah sholat uh, yang lainnya tidak ada doa terawih atau witir, tidak ada uh, tidak ada zikir maaf, tidak ada zikir zikir bukan tidak ada tidak ada doa maaf, tidak ada zikir. Yang ada hanya dalam sholat fardu ya. Yang keempat, apakah seorang yang jahat karena sudah takdir dari Allah dan apakah takdir bisa diubah? Uh, ah, orang yang jahat sudah takdir dari Allah. Allah alam. Ya Bu ya, intinya seorang itu sudah ditakdirkan apa ahlul jannah, apa dia ahlu neraka. Tapi tidak tahu orang itu. Kita disuruh untuk berusaha. Makanya dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwasanya setiap seorang sudah ditentukan tempat duduknya dia di neraka atau di surga maka para sahabat itu ber, ber, ber, bertanya wahai Rasulullah kalau begitu sudah saya, eh, kita tidak usah beramal saja tidak usah beramal sudah diam aja duduk tidak wahai para sahabat kita Rasulullah karena apa beramallah kalian i'malu ya i'malu beramallah kalian karena setiap kali itu dipermudah dipermudah ya uh, apa dipermudah menurut asal penciptaannya. Kalau kalian itu ahlu jannah, maka akan dipermudah untuk berbuat baik. Kalau kalian itu ahlu nar, maka akan dipermudah untuk berbuat kejaik apa keburukan, maksiat. Kalau orang sudah ditakdirkan dia itu ahlu jannah, akan mudah untuk berbuat baik, Ibu. Disuruh sholat mudah, nggak ada beban. Disuruh sedekah nggak ada beban. Disuruh haji, disuruh umroh, disuruh ngaji, nggak ada beban, ngaji, beban ya menikmati dengan hatinya itu dengan ngaji baca Quran insya Allah insya Allah ahlu jannah insya Allah ibu ya Allah akan permudah dan barang siapa yang ditakdirkan ahlu neraka akan dipermudah untuk melakukan amal-amal ahli neraka maka untuk maksiat mudah sekali jalannya ya untuk untuk uh, berzina mudah untuk khamar nggak ada rasa canggung naudzubillah ya ini baca surat al-lail yaitu ayatnya mana pak serta lain itu uh, dalam ayat itu surat ayat ah, apa ayat yang ke ayat yang enam yang ke Di sana langsung Rasul membaca surat Al-Lail yang pertengahan di mana uh, apa namanya? bahwasanya orang itu barang siapa yang dia bertawaf kepada Allah maka dipermudah ya dipermudah jalannya dalam beramal kalau dia ahli surga akan dipermudah untuk beramal di surga kalau dia di neraka akan dipermudah untuk Ah, dibuka surat Al-Lail ya, bukan ayat-ayat berapa itu? enam atau tujuh Allah alam Dan apa takdir bisa dirubah? Kalau takdir di lahul mahfud ini tidak bisa dirubah. Takdir di lahul mahfud nggak bisa dirubah. Tetapi kalau yang ditulis di tangannya para mereka ini pertolongan ada ada perubahan, ada bisa dirubah dengan doa. Sedangkan doa itu juga sudah takdir tatkala orang itu mau berdoa, maka itu do, ketika dia mau berdoa itu juga sudah ditakdirkan. Ini jauh mahfud. Jadi si fulan tatkala dia meminta sesuatu, maka dia diilhamkan apa menginginkan sesuatu maka diberi ilham untuk berdoa. Doa itu senantiasa berdoa, maka sudah takdirnya jadi tetapkan. Jadi intinya doanya itu sudah masuk dalam takdir. Ya, dalam takdirnya di lauh mahfud. Sedangkan yang bisa dirubah itu adalah di tangannya para malaikat. Apa dalilnya? Tatkala janin berumur berumur 4 bulan maka turun malaikat ibu turun malaikat ya ke janin itu ibu dalam hadis Ibnu Mas'ud hadis yang sahih riwayat Imam Muslim kata eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tulis apa yang harus kita tulis ya Allah tulis rezekinya ajalnya apa dia harus ada harus apa tulis oleh malaikat dia dia perempuan dia laki-laki apa dia harus ada dia itu nanti orang bahagia di dunia di akhirat atau dia harus sengsara atau dia nanti itu uh, ajalnya kapan, rizkinya juga ditentukan, dicatat malaikat. Nah ini yang bisa diubah katanya. Kata para ulama Allah alam ya. Kalau di lahul mahfud itu tidak bisa diubah, Namanya kan takdir takdir ajali azali ya, takdir azali yang tidak bisa diubah. Allah tulis kapan 50 ribu tahun sebelum penciptaan dan bumi. Ya takdir di lahul mahfud. Jadi ingat ketika orang berdoa itu masuk dalam takdir ibu. Jadi kalau orang kalau ditakdir dia akan mendapatkan itu kemudian dia berdoa, maka Allah ilhamkan dengan doa itu. Allah ilhamkan dia rajin berdoa, maka Allah berikan. Ya, dengan hal itu Allah alam bisawab. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang selalu men, uh, apa namanya? Eh, apa ini Menyer, selalu menyer, menyerangi e, cara e, apa anak yang selalu menyenangi ya menyenangi game maksudnya seperti PS ya e, iya, game ini bu hati-hati ya PlayStation ini membuat anak nanti dia jauh dari ketaatan kepada Allah jadi e, dipalingkan kepada hal-hal yang bermanfaat yang lain bu ya banyak ya dengan pendidikan intinya kemudian juga jangan beli game di rumahnya juga itu jangan beli PlayStation juga kalau ada PlayStation ya susah nanti anak terus-terusan main nah, jangan dibeliin aja ya beliin yang lain aja yang bermanfaat ya, yang mendidik justru game ini orang-orang kufar sudah menghindari ibu di antara yang menjadikan anak itu bodoh katanya karena dia sering main, game. Dia baca ya di berita orang-orang kufar justru membatasi ia membatasi permainan game kepada anak-anaknya PlayStation ini. dia ada dampaknya kepada otak si anak dan juga kepada mental kalau anak ya dibiasakan terus-terusan dengan PlayStation nanti mentalnya tidak seperti eh, orang-orang yang normal ya e, sifat kanak-kanakannya masih terus meskipun sudah dewasa kemudian dalam segi EQ katanya agak kurang dan yang lainnya jadi hati-hati ada dampaknya. Itu sesuatu yang mudarat dalam syar'i. Eh, apa yang dilarang oleh syar'i itu ada mudaratnya. Ya, ada mudaratnya. Jadi hati-hati karena seperti candu lagi anak ini kalau udah prestasi terus aja ya. uh, intinya juga di sini ya, israf eh, apa namanya uh, apa tabdir dalam hal harta tidak ada manfaatnya ya. uh, mubazir lebih cinta oleh setan ya, yang lainnya Allah Jadi caranya dengan hal yang lain gua arahkan dengan yang yang, yang, positif ya, dengan permainan yang positif ya, eh, yang apa bisa meningkatkan kecerdasan atau juga dengan yang lainnya perlombaan-perlombaan yang dibolehkan yang mubah dalam syar'i ya.